Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Dulu di Bani Israel, waktu itu Bani Israel lagi kena kemarau panjang. Gak hujan lama, sumber air kering. Akhirnya binatang ternak banyak yang mati sawah-sawah mengering kebun-kebun juga demikian tandus jadinya harga makanan mahal apalagi harga daging ketika dalam keadaan demikian ada satu orang baik orang soleh ketika dia melihat padang pasir bertumpuk-tumpuk itu pasir dalam hatinya Allah kok saya punya gandum sebanyak pasir yang ada di padang pasir ini bertumpuk-tumpuk begini kasihan keadaan saudaraku tak bagi-bagi no gratis sudah biar kenyang mereka semuanya karena mereka dalam keadaan menderita sekarang ini orang gak punya tapi punya hati gede punya rencana besar paham ya ini orang gak punya bagaimana apakah sia-sia Allah memerintahkan malaikat Jibril datang ke Nabi di zaman itu kasih tahu Nabi bahwa Allah sudah mencatat pahala bagi orang yang punya niat tadi itu seperti telah memberi makan kepada saudara-saudaranya sebanyak tumpukan pasir di padang pasir berupa gandum tuh lihat karena itu yang nggak mampu nggak mampu ini niat niate singake Nanti di hari kiamat ada beberapa orang itu menerima buku laporan, dia heran. Laporannya si fulan ini diterimakan, dicatat setiap tahun haji. Padahal nggak pernah haji. Membangun sekian ratus masjid, padahal nggak ada. Bersedekah sekian miliar, padahal nggak ada. Kaget ya Allah. Ini kok bukan bukuku ini, belum pernah aku haji, belum pernah aku bangun masjid, belum pernah aku sedekah itu adalah niat kamu yang benar-benar dicatat seperti orang bangun masjid walaupun belum pernah seperti orang bersedekah walaupun belum ber pernah cuma bagi orang yang mampu ojo niat dong bagi orang yang mampu laksanakan dibarengi niat yang banyak maksudnya apa kamu bangun masjid niat pertama untuk ibadah kepada Allah niat yang kedua untuk anak-anak supaya anak-anaknya dia turunannya dia supaya rajin sholat berjamaah niat yang ketiga supaya muslimin bisa beribadah ada di masjid niat keempat untuk etikaf dia dan turunannya niat terus begitu nah, kalau udah mampu dibarengi niat yang banyak ojo mampu bondo niat dok sing penting niati tapi kalau ono amali saya kepingin ngasih kaum muslimin ini makan banyak cuma nggak tahu ngasih makan di pangan dewi itu namanya kada pembohong pembual goro Nah, bagi yang tidak mampu niat nggak sia-sia iya kan Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?